Jadi dia sudah seperti mahram, dia tidak boleh lagi kawin. Dia sudah bela membela sebagai saudara kandung itu. Cuma obahnya uh, tentang warasah artinya pembagian pusaka tidak cuma itu saja yang dia tidak boleh kawin lagi. Oh iya. Hmm. Semoga saja Saudara Ahmad Saidi R di Pasiraman Aji Barang Purwokerto hmm. puas dengan jawaban Buya tadi. Hmm. Sekarang Buya, surat yang keempat dari Saudara Iskandar Dahlan, Jalan Bang 5 nomor 9, Pela Mampang, Jakarta Selatan. Yeah. Pertanyaannya begini. Hmm. Yang dinamakan makhluk halus itu malaikat setan Selain dari itu adalah orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat, tapi dapat mengobati orang sakit dengan perantara jasad orang lain, seperti kemasukan roh buya. Cara mengobati ini mempergunakan firman dan hadis. Apakah benar ada makhluk-makhluk halus ini? Mohon penjelasan dari Buya. Pertanyaan anak anda Iskandar Dahlan ini tentang malaikat memang ada, ada kesaksian dalam Al-Quran. Setan memang ada, ada kesaksian dalam Al-Quran. Tetapi ada orang halus yang menamakan dirinya orang suci yang tak dapat dilihat. Itu <laughs> ada dalam Quran. Hmm. Ada disebutkan tentang roh. Seperti kemasukan roh dalam Al-Quran dikatakan yas'alunaka ka'anir ruh. Qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Orang bertanya kepada engkau Wahai Nabi Muhammad, apa roh itu? Disuruh Nabi Muhammad menjawab, saya tidak tahu urusan roh. Ma, saya tidak tahu kulir ruh min amri katakan jawaban oleh Muhai Muhammad, roh itu urusan Tuhan. Saya tidak tahu, ilmu saya sedikit. Sedangkan Nabi mengatakan, ilmunya tentang roh itu cuma sedikit. Itu tergantung kepada Tuhan. Bagaimana orang berani mengatakan dia tahu ini orang suci, orang gelap, orang apa? Coba anak anda Iskandar Dahlan kita sekarang zaman modern. Saya sendiri mengaji tapi juga mengetahui zaman modern sedikit-sedikit. Sedangkan dalam buka toko bisa membuat double back holding. <laughs> ya, yang untuk penjual lain, untuk pembeli lain, untuk yang diketahui pemerintah lain, untuk yang ya. sebenarnya lain. Sedangkan buku yang terang, apalagi buku gawat begini ada roh, ada malaikat, itu kan hal gaib semua. Jadi cara mengobati yang mengobati ini dengan pergunakan firman hadis dan lain-lain sebagainya itu termasuk sugesti saja. Banyak dukun-dukun mm-hmm. mengatakan uh, dia ini orang dapat dipanggil uh, orang ini sakit ya kena eh, kena nu, bahasa Jawanya nuju wong apa <laughs> dituju orang katanya yeah. juga padahal <laughs> juga ada perkataan nanti di diadakan ramalannya orang itu di sebelah timur tingginya begini uh, begitu baca ayat lagi baca Quran lagi itu apa betul? Dan begitu. Itu kebanyakan sugesti saja. Lalu timbul takut oleh orang yang berobat kepada dukunnya tadi. Dibikin sugesti sehingga dia tidak sempat berpikir lagi. Ah, cari daun ini, daun itu. Kumpai cikarok setiap sedingin. Ah, baca ini, baca itu. Ah, tapi bayar lebih dulu. <laughs> Iya. Jadi lebih baik kalau penyakit itu penyakit apa penyakit jasmani bawa ke dokter <laughs> itu yang baik penyakit rohani bawa berdoa kepada Allah jangan terlalu banyak terpengaruh dengan yang seperti itu ada roh ah, itu nanti ada di, di kamar ah, di luarnya dukun di dalam kamarnya katanya ada suara-suara dibuka kamarnya rupanya ada orang lain di dalam banyak cerita-cerita yang begitu jadi kita di zaman sebagai sekarang yang agama kita fikirkan cara rasional sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan itu tidak usah lagi kita memakai yang begitu. Kerap kali saya baca di koran-koran orang tertipu dengan dukun-dukun yang semacam itu. Dengan orang yang berobat itu sendiri kalau jiwanya kuat, dia meminta kepada Allah Ta'ala Jangan sembahyang yang khusyuk. Habis sembahyang dia meminta. Dia diri dia sendiri. Saya sudah sembuh, saya sudah sembuh. Salat pagi dia bilang saya sudah sembuh. Lama-lama dia jadi sembuh. Hmm. Ini ini penting. Ini bertali juga ini dengan tauhid. Kepercayaan yang kuat kepada Allah subhanahu wa Jangan jangan terlalu mengharapkan yang seperti tadi itu. Jadi kalau kita berharap, kita berharap sendiri kepada Allah gitu iya. gitu ya, Uh -uh tidak usah melalui perantaraan orang yang iya. memasukkan roh itu tadi. Iya, yang katanya. Yang katanya kemasukan roh ya, Bu ya. Sekarang yang kedua dari saudara Iskandar Dahlan pertanyaannya adalah bolehkah kita memakai benda satu cincin? Memakai cincin apa? Bahan. Seperti misalnya batu cincin yang dibungkus dengan kain putih, di dalamnya diisi dengan mentera dan ayat suci Al-Qur'an dan menyebut-nyebut nama Tuhan. Gunanya untuk dipakai diikat pinggang. Diikat di pinggang sebagai jimat supaya kita disegani orang dan untuk menjaga diri, Bu ya. Mohon penjelasan. Saya juga setuju kita menjaga diri supaya tapi jimatnya bukan itu. <laughs> Sembahyang saya tata lima waktu habis bayang berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhanku, boleh bahasa Indonesia? Ya. Peliharakan aku daripada segala bahaya. Di kiri tu di kananku, di, hadap di, di atas, di bawah, di hadapan, di belakang. Apabila kita betul-betul sudah ikhlas menyembah kepada Tuhan. Ini menurut keterangan Nabi sendiri. Datang nur. Diberikan Allah Ta'ala cahaya kepada kita sehingga orang pun bisa segan kepada kita. Coba anak anda pikir ya, anak anda Iskandar Tahlan. Seorang yang berani mengatakan jangan engkau mencuri. Dia akan berani mengatakan kalau dia sendiri tidak pernah mencuri. Jangan engkau berzina. Dia sendiri akan berani mengatakan begitu apabila dia memang tidak melakukan. Tetapi kalau dia sudah melakukan, walaupun jimatnya itu sebesar sebesar tinju ditaruhnya di dadanya orang tidak akan segan sebab nurnya cahayanya itu dicabut oleh Allah dari dirinya nah, ini yang perlu kita ingat jadi memakai batu cincin benda satu cincin ya boleh memakai cincin untuk perhiasan tapi <laughs> jangan dengan ada katanya cincin yang dimasukkan ke dalam air di gelas itu jadi biar air itu semua itu sumbang saya nanti ada cincin virus ada cincin uh, zabajat ada cincin oh iya kepas nah, lain-lain lagi ah, ini kesiatnya begini apa betul <laughs> sedangkan manusia yang memakainya mempunyai kekuatan cincin dan punya kekuatan apa-apa saya pernah bertemu dengan satu raja dari Sumatera Rajaan di, di di Malaysia, bagaimana nampak tuan mobil saya ini bagus atau tidak? Apa jawab? Itu mobil jadi bagus karena tuanku yang punya soal senang hati raja. hmm Jadi kalau yang lain maka tidak bagus lagi. <laughs> apapun, nah, apapun mobil yang tuanku pakai jadi bagus karena tuanku yang pakai wah senangnya. jadi begitu juga segala barang atau cincin kalau kita pakai dengan sederhana, kalau kita berperangai yang baik, bagus cincin itu dilihat orang. Tapi walaupun gagah uang beribu-ribu baru juta-juta, makin cincin haji mata. Yang betul aja. <laughs> Iya. Sekarang pertanyaan yang ketiga dari saudara Iskandar Dahlan ini, hmm. bagaimanakah kalau kita menyabut uban di kepala? Bagaimana maksudnya ini? Apakah ya, ada doa-doanya barangkali? Maksudnya barangkali takut dikatakan tua Uh, nah, saya kira-kira tahun 45 <laughs> jadi tahun berapa sudah 35 tahun sampai sekarang iya, iya. ya. iya, iya. waktu itu saya punya uban baru tujuh halai saya cabut habis saya cabut nanti kira-kira sepuluh hari belakang sudah iya. sepuluh halai saya cabut lagi <laughs> nanti saya sudah dua puluh halai sekarang saya punya rambut Ya kurang panjang tapi saya punya kumis, saya punya jenggot semua sudah putih. <laughs> Jadi mencabut itu lebih baik terima pendidikan Allah. Kalau umur kita sudah lanjut, itu berubah. <laughs> ada cabut juga bagaimana mengurangi umur nggak bisa. Kalau kita mati muda, nah itu uban tidak ada. Kalau kita